apa hukum jual beli online? Sistem online. Jawaban dari, dari dua dari semua sisi. Lihat. Ya apa sih ini? Iya. iya. Jawabannya panjang ya, Pak. Yang pertama dari sisi yang akad. Ini jelas ada wujud tokonya ini. Bukan bodong ini. Orang yang jual jelas wujud. Ada. Dan yang paling penting terpercaya. Yang beli juga bukan gentayangan ini. Ada pembelinya. Bukan bodong. Dan umumnya harus terpercaya. Satu eh, harus tahu siapa si bulan. Yang kedua, Barang-barang yang diperjualbelikan barang-barang mubah bukan barang-barang haram. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus kontan. Apa yang kontan? Emas, perak, mata uang dibayar dengan uang. Jangan yang ini. Barakallahu fiikum. Face. Yang berikutnya lagi, barang yang antum pajang di toko online kamu itu sesuai dengan spesifikasinya. Harus sesuai, kan? Ini dimasukkan dalam baik sampling, jual beli, udah contoh. Boleh dengan saat harus sesuai dengan apa yang dalam gambar tadi. Dalam fotonya, masya Allah, meyakinkan keren. Begitu nyampe, le, tidak boleh. Pembeli punya hak untuk mengembalikan dan membatalkan. Zain ya. Yang berikutnya barang sudah kamu miliki. Yang berikutnya lagi barang sudah kamu kamu terima. Entah pada kamu atau toko-toko ling-lingnya kamu, wakilnya kamu, agennya kamu, dan makarnya kamu. Yes? Dalam misalnya. ya? Sistem pembayarannya bisa uang di muka, barang kirim, salam. DP, barang kirim, oke, okay, lengkapi pembayaran Anda. Atau kalau kamu sangat percaya sekali, barang dikirim, oke, okay, baru kamu dapat kiriman barangnya. Macam-macam caranya ya, kawannya. Barakallahu Dan pengiriman barangnya harus kamu yang mengirim kepada konsumen langsung atau wakilnya kamu yang mengirim atau cabangnya kamu, faraknya kamu yang mengirim atau simsar kamu yang mengirim. Difaham ya? Itu untuk mengantisipasi dropship yang diharamkan dalam Islam. Ketika semua terpenuhi, tidak masalah bagi Anda untuk jual beli sistem online. Uh, adabnya ya laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Uh, khawatirnya awalnya jual beli online, akhirnya akhirnya pertemanan online, akhirnya bermasalah secara online. Miskilah ya. Media-media yang antum pakai, media-media yang aman. Jangan menggunakan media-media yang terlalu umum atau yang banyak madaratnya barakallahu fikum. Link-link pembayaran antum juga demikian. Harus aman dari perkara-perkara yang, yang, yang melanggar syar'i. Semata-mata jasa. Antum jangan sedikit pun deposit kepada mereka. Entah kamu menggunakan jasa uh, transfer bank atau antum menggunakan jasa GoPay atau antum menggunakan apa lagi macam-macam itu ya. Jangan deposit. Sebab termasuk qardun jarun naf'ah wahakata. E, eh, ketika al semuanya harus bersih dari tangga syariat, maka ba baru bisa antum jual beli sistem online dengan poin-poin di atas barakallahu Kalau nggak terpenuhi, maka offline. Maka offline. Wallahu taala alam bisawab.